tidak sedikit para ustadz yang tergelincir di zaman kita ini. Pesta demokrasinya belum selesai, tapi tauhid bertauhid berguguran. Ini dahsyatnya fitnah akhir zaman. Maka betul kata Rasulullah SAW, Badiru bil amali solihat, bersegeralah kalian melakukan amal soleh, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memperkuat tauhid kalian dengan amal soleh kalian, dengan ibadah kalian. Kenapa demikian? Fasatakunul fitan karena akan muncul huru-hara yang dahsyat luar biasa. Saking dahsyatnya. Orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Nah, ini adalah gambaran yang akan terjadi di zaman kita. Bukan akan, sedang terjadi, yaitu fase yang keempat. Ya, fase yang ketiga diakhiri dengan runtuhnya Turki Utsmani 1924. Nah, di fase yang keempat ini dimulai dengan berdirinya di Mulkan Jabaria, yaitu kekuasaan yang diktator yang berlindung di bawah sebuah fitnah. Abu Fatih Al-Nani menyebutnya fitnah demokrasi. Terlihat sekarang demokrasi dijadikan tameng perlindungan para komunis, betul? Pada ahli para orang-orang ateis, orang musyrik, para penista agama, para pembuat, para pengkhianat berlindung di balik demokrasi. Demokrasi dikotori oleh mereka sehingga yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, yang pembohong dibenarkan, para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin. Silakan buka dalam kitab Tauhid Bapak Ibu. Karya Syekh Sa'id Al-Qahtani. Judulnya Al-Wala wal Bara. Loyalitas dan anti loyalitas. Buku ini menjelaskan mengurai secara detail arti la ilaha illallah dan bagaimana la ilallah diaplikasikan di zaman Rasulullah, eh maaf di zaman para nabi, di zaman Rasulullah dan di zaman kita hari ini. Salah satu dari bahasan buku tadi adalah hal yang sangat prinsip yang harus kita pegang teguh. Intisharul intisharul kafirin wal musyrikin liqitalil mu'minin fahuwa kufurun mutlakan. Menolong orang-orang kafir, menolong orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin, sadar ataupun tidak, kafir dia secara mutlak. Sekali lagi Bapak Ibu, silakan buka kitabnya. Sekarang sudah ada terjemahnya di, Indonesia ini. Ya ini udah dari dulu Bapak Ibu, kajian kitab tauhid ini. Intisyarul kafirin wa intisyarul musyrikin liqitalil muslimin au mu'minin fahuwa kufrun mutlaqan menolong orang-orang kafir menolong orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin kaum mu'minin itu kafir sadar atau tidak ada cerita nih sampai kepada saya dan jamaahnya telepon Ustaz gimana ini Ustaz saya kenapa ibu nah jadi kio Ustaz teh kunaon nya balik di Jakarta siga kio ya Subuhnya cerita Wajib kita memiliki pemimpin yang baik untuk bangsa kita. Betul. Ciri-cirinya dijelaskan, Qurannya jelaskan, hadisnya jelaskan. Luar biasa. Habis kuliah subuh pagi belum berangkat ke Jakarta, diundang kan? Ketika sampai di sana tanda tangan, dikasih map di dalam map ada amplop, kandal luar biasa amplopnya. Begitu dibuka amplopnya 15 juta. Ah, ini baru datang nggak ceramah nggak apa cuma datang doang dikasih 15 juta saya ceramah seharian nggak dapat 15 juta kata dia begitu kagum kepada isi amplop tadi Allah dan Rasulnya hilang jinnya masuk ke dalam tubuh ingat pak ada jinnya saya yakin ada jinnya buktinya sorenya pulang jadi ngaco istrinya pun kaget cerita sama jamaah jamaah itu telepon saya Ustaz gimana bla bla bla bla bla rukyah bu ya para sekalian. Balik deh ya, tah sadar deh. Allahu Akbar. Ternyata jin pun ikut andil dalam pesta demokrasi tahun ini. Hati-hati Bapak Ibu. Betul apa kata Rasulullah? Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'aradi minat dunia. Menjual agamanya, menjual akidahnya demi harta dunia. Demi pangkat, demi jabatan. Betul tidak Ibu? Salah apa yang saya katakan? Bapak Ibu, saya tanya dengan keyakinan saya. Tolong jawab dengan keyakinan Bapak Ibu. Terlepas siapa pilihan Bapak Ibu sekalian. Yang saya tahu Bapak Ibu yang hadir ke sini muslim, betul? Yang saya tahu Bapak Ibu yang hadir ke sini mukmin, betul? Allah Allahumma fashhad ya Allah, saksikan ya Allah. Aku yakin kau Maha mendengar ya Allah. Aku yakin kau Maha melihat ya Allah. Saksikan ya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, tolong jawab dengan jujur dengan apa yang ada dalam hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ingin masuk surga? Ingin. Ingin selamat nanti di padang masyar? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit. Bapak Ibu ingin selamat nanti di padang masyar? Ingin mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di padang masyar? Ingin masuk surga? Ingin kekal di dalam surga? Baik Bapak Ibu, nih saya sampaikan hadis Rasulullah. Silakan buka di dalam Kitabul Fitan. An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah atau di dalam kitab karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi nihayatul alam, misteri akhir dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu satakunu ba'di umara." Sesungguhnya sepeninggalku akan banyak muncul pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Hati-hati kata Rasulullah. Man saddaqahum bikadibihim. Barang siapa yang membenarkan perkataan dusta mereka, sudah jelas perkataannya dusta dibenarkan karena pengen mempertahankan pangkat dan jabatan, karena pengen mempertahankan gaji bulanan wa dan menolong kebijakan zalimnya sudah jelas kebijakannya zalim kepada rakyatnya siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya karena dunia dan menolong kebijakan zalimnya karena dunia falisa mini dia bukan umatku kata Rasulullah dia bukan umatku diusir di padang masyar boro-boro mendapatkan syafaat tidak diakui iman Islamnya. Coba pemimpin yang semacam itu yang dibela, yang dia yang mereka bela ketika Allah dan Rasulnya mengusirnya, bisa menyelamatkannya? Tidak. Silakan kaji surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 4 ayat sesudahnya. Ngeri itu Bapak Ibu. Nanti pemimpin yang diusung yang dibangga-banggakan di dunia, ketika sadar mereka telah sesat dan menyesatkan, nanti akan saling melepaskan diri. Ah, aku tidak kenal. Aku tim sukses kamu. Aku nggak kenal sama kamu. Ah, fataqatta'at bihimul asbab maka putus segala hubungan antara mereka seolah-olah tidak pernah terjalin pertemuan antara mereka terjadi pertemuan antara mereka diusir sama Rasulullah falaysa minni walastu minhu dan aku bukan bagian darinya walaysa biwaradin alayal hauda dan dia tidak akan menikmati telaga mahsyarku Allahu akbar Bapak Ibu nah mereka yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya dan menolong kebijakan zolimnya apapun alasannya, apa kata Rasulullah, dia akan terusir dari telaga masyar ini.